Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita berjumpa walaupun sekedar berjumpa di udara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan taufik kepada kita semua untuk kita senantiasa yaitu istiqamah di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimuna ibadallah hadirin sekalian, para pendengar radio Syiar Tauhid yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala, pada pertemuan perdana ini, fa insyaallah Tabaraka wa Taala yasarallahu lana bina. <clears throat> Semoga Allah mudahkan kita untuk mengkaji tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan dari hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun faedah athar dari para aimatus salaf rahimahumullah taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini fa insyaallah kita akan membahas sebuah tema yang ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Naam. Bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara." وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 Wahai orang-orang yang beriman jagalah diri kalian dan keluarga kalian yaitu dari siksa api neraka Yang mana bahan bakar dari neraka tadi Terdiri dari bebatuan dan manusia عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون yang mana neraka neraka neraka tadi dijaga oleh para malaikat yang bengis dan mereka tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepada Allah dan mereka senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Inilah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Hendaklah menjadi renungan bagi kita semua kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Untuk kita senantiasa menjaga diri kita pribadi. Dan tentunya tidak lupa orang yang terdekat dengan kita. Baik itu anak istri kita. Baik itu keluarga kita, ayah, ibu kita mungkin yang masih hidup. Atau mungkin saudara, kerabat kita untuk kita mereka kita ajak untuk kita seru kepada jalannya Allah dan untuk mereka terhindar dari siksa api neraka. Ayuhal muslimuna ibadallah hadirin kaum muslimin para pecinta radio syiar tauhid yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala bahwasanya Allah subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua. Diawali dengan ku anfusakum. Yaitu jagalah diri kalian. Diawali kepada diri-diri kita pribadi. Untuk kita itu senantiasa menyelamatkan diri kita. Mewasiatkan untuk diri kita kemudian kepada keluarga kita. Sebagaimana ditafsirkan oleh sebagian para ulama. Di antaranya Al-Imam Al-Mujahid rahimahullah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ku anfusakum yaitu artinya ausu ahlikum bittaqwallahi wa addibuhum. Al-Imam Mujahid mengartikan ku anfusakum dirilah, dirilah jagalah diri kalian. Jagalah diri kalian diartikan ausu ahlikum bittaqwallah wa addibuhum. Nasihatkan, wasiatkan kepada keluarga kalian untuk mereka senantiasa bertakwa kepada Allah dan ajari mereka. Kita diperintahkan untuk kita mengajarkan kepada, kepada keluarga kita. Ajarin keluarga kita untuk mereka senantiasa bertakwa kepada Allah. Ajarkan kepada mereka tentang syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar. Sedangkan Al-Imam Qatadah mengartikan ku anfusakum berkata al-Imam Qatada muruhum bi taatillah wanhuh an ma'siyatih Qatada mengatakan perintahkan kepada mereka kepada keluarga kalian untuk mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala cegahlah mereka untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala inilah arti yaitu ku anfusakum yang diartikan oleh al-imam yaitu mujahid yang mengatakan ausu ahlikum bitaqwallah wa addibuhum kemudian al-imam Qatadah mengatakan muruhum bita'atillah wa an wanhauhum an ma'siyatih yaitu mereka mengatakan wasiatkan kepada diri kepada keluarga kalian untuk mereka bertakwa kepada Allah ajarin mereka tentang syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Perintahkan untuk mereka taat kepada Allah dan cegahlah mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ali radhiyallahu anhu fi qawlihi ku anfusakum wa ahlikum nara. Dan dari Ali radhiyallahu anhu beliau mengartikan firman Allah ku anfusakum wa ahlikum nara. Qala allimu ahlikum khaira yaitu sahabat Ali bin Ibn Abi Talib radhiyallahu anhu mengartikan ku anfusakum wa ahlikum nara allimu ahlikum khairah ajarkan keluarga kalian kebaikan ajarkan keluarga kalian kebaikan kita diperintahkan untuk mengajarkan keluarga kita yaitu kebaikan-kebaikan dari syariat agama Allah Subhanahu wa taala jangan kita yaitu menjadi orang-orang yang kikir yang bakhil, yang pelit untuk membagikan ilmu kepada keluarga kita. Janganlah kita menjadi orang-orang, terutama kepada mereka, kepada bapak-bapak yang sebagai pimpinan rumah tangga, untuk tidak memberikan pendidikan kepada istri dan anak-anaknya dalam perkara agama Islam. Karena ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kepada yaitu orang tua. Allah perintahkan kepada seorang ayah seorang suami untuk menyelamatkan keluarganya dari siksa api neraka. Alimu ahlikum khaira. Ajarkan keluarga kalian kebaikan. Ayuhal aba'ul karim. Anta muhasibun amamallahi ta'ala an kulli ma ta min kulli min ta'allumihim. Wasayuhasibuka ala kulli taqsirin sadru minka. Wahai para bapak Wahai para bapak, para suami yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Anda akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda wahai para bapak, para suami, Anda akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu atas apa yang Anda pimpin. Sayuhasibuka ala kulli taqsirin sadruhu sadru minka. Semuanya akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas segala yang kalian lakukan atas diri, yaitu keluarga keluarga kalian. Ma yughni anka amamullahi ta'ala. Idha ji'tahu, idha ji'tahu, wa qad allamta ibnaka anwa'ud dirasat, wa albastahu ajwadul albisah, wa ad'amtahu ashha al-at'imah, وامتعته بخير متاع الدنيا Inna hadha kullahu lan yughni anka Wahai para bapak, wahai para orang tua, wahai para ayah, sesungguhnya kalian nanti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan ditanya di hadapan Allah, sesungguhnya apa yang kalian miliki di dunia ini tidak akan bisa menyelamatkan diri kalian. Kalian telah memberikan pendidikan yang sangat bagus, yang sangat, yang sangat baik kepada putra-putri kalian dengan pendidikan yang sangat luar biasa. Dari pendidikan-pendidikan dunia. Wa albastahu ajwadul albisa. Dan kalian memberikan pakaian-pakaian dengan, yaitu pakaian yang sangat bagus dan mahal. Wa ad'imtahu ashhal at'imah. Kalian memberikan hidangan makanan, yaitu makanan yang mahal dan baik. Wa Wamta'athu bi khairin mata'id dunya. Kalian berikan mereka perhiasan dengan perhiasan dunia yang baik, yang bagus. Kalian berikan fasilitas yang lengkap. Kalian berikan rumah dengan rumah yang mewah ataupun mobil dengan mobil yang mewah. Inna hadha kullahu lan, lan yughni anka minallahi syai'a. Sesungguhnya ini semua tidak akan ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala madama ibnuka lam yatakhallaku bi akhlaqil Islam ini semua tidak akan ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya putra-putri kalian tidak berakhlak dengan akhlak Islamiyah, inda dzalika sayaqulu ibnaka ya rabbi in in inna sababu fi ma'siyati laka abi fa innahu lam yurabbini ala ta'atik. Kemudian nanti di hari kiamat anak-anak kita mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas kelakuannya di dunia dan seorang anak mereka akan mengadu kepada Allah ketika sang anak hendak disiksa oleh Allah mereka akan minta ditangguhkan kepada Allah kemudian sang anak akan berkata kepada Allah ya Rabbi inna sababa fi ma'siyati laka abi ya Allah sesungguhnya Ya Allah sesungguhnya sebab dari kemaksiatanku kepadamu disebabkan oleh oleh, oleh ayahku. Fa innahu lam yurabbini ala ta'atik. Sesungguhnya ayahku tidak pernah mendidik, tidak pernah memberikan pendidikan untuk aku taat beribadah kepadamu. Wa innama taraka wa innama taraka syari'u yurabbini. Akan tetapi bahwasanya aku ini dibesarkan dan dididik di jalanan wa ahmala tarbiyati dan beginilah pendidikanku yang yaitu yang sia-sia. Ingat bahwasanya ayuhal aba, wahai para orang tua, wahai para ayah, nanti kalian akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kelakuan dari istri-istri kalian, atas kelakuan dari putra-putri kalian, semuanya akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya seorang ayah mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dikerjakan oleh istrinya selama di dunia ini. Bahwasanya nanti anak-anaknya, putra-putrinya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan salahkan kalau seandainya nanti mereka Orang-orang yang berada di bawah di bawah penguasaan kalian mereka akan mengeluh dan mengadu kepada Allah, mengadukan kelakuan sang ayah kepada Allah atas apa hak yang tidak pernah diberikan kepada ayah kepada anaknya, atas yaitu haknya seorang istri yang tidak pernah diberikan oleh suaminya. Bahwasanya semua ini akan dihisab di hadapan Allah dan ini merupakan tanggungjawab yang besar bagi seorang ayah. bahwasanya nanti di yaumil qiyamah dan pasti dan pasti akan ada yaumil hisab dan seorang ayah akan dipanggil oleh Allah atas apa yang dipimpinnya karena seorang ayah adalah pimpinan rumah tangga dan dia memimpin rumah tangganya dia di bawah seorang ayah ada istri dan ada anak-anaknya. Pendidikan anaknya akan ditanya oleh Allah dan semuanya akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. أيها الزوج الكريم أين, زوج أين زوجتك هل تجلس في بيتها مع أولادها Wahai para suami Wahai para suami Kemana istri-istri kalian Hal tajlisu fi baitiha ma'a awladiha Kemana istri-istri kalian Apakah istri kalian duduk di rumah bersama anak-anaknya? هل تقوم imra'atika bi ta'atillahi ala ihsani wajh Apakah istri-istrimu mereka bangkit menegakkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya ketaatan untuk eh, hanya menghadap wajah Allah Subhanahu wa taala? Hal taqumu imra'atika bi ta'atillahi ala ahsani wajh? Hal tuhafidu ala salawatil khams? Apakah istri-istrimu mereka ini menegakkan ketaatan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Hal tuhafidu 'ala salatil khams? Apakah istrimu menjaga salat lima waktunya? Hal tuhafidu 'ala salawatil khams? Apakah istrimu menjaga salat lima waktunya? Hal tuzakki maluha? Apakah mereka istri-istrimu yaitu memberikan zakat atas hartanya? Hal tasumu farduha? Apakah istrimu menjalankan puasa kepada Allah? Hal tuti'u zawjuha ala wajhi yardillahi azza wa jal? Apakah istri-istrimu mentaati suaminya? Yaitu hanya mengharapkan wajah Allah dan keridhaan Allah azza wa jalla. Manil mas'ulu an dhalika kullihi? Manil mas'ulu an dzalika kullihi. Siapa yang akan bertanggung jawab atas ini semua? Innaha satwajjihu miqdarun kabiran minal laum wa dhanbi 'alayka. Siapa yang bertanggung jawab atas ini semua? Sesungguhnya ini semua akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan satu perkara yang sangat besar yaitu dosa atas diri kalian para suami. Seandainya istri-istri kita mereka bermaksiat kepada Allah. Yaitu mereka tidak menjalankan perintah Allah. Dan mereka tidak salat. Dan mereka tidak berpuasa. Mereka tidak mengeluarkan zakat. Dan mereka bermaksiat. Semuanya akan ditimpakan, dilimpahkan kepada suaminya. Fa فَأَنْتَ وَلِيُّهَا Sesungguhnya anda wahai suami. Anda adalah walinya, wali dari istri-istri kalian. Wa antal qa'imu 'alaiha. Sesungguhnya Anda wahai suami, kalian sebagai pemimpin dari para istri-istri kalian. Walau im, walau imra'atuha walau imra'atuha la ta'ammarat walau nahaituha لا نزجرت بل لو لم يوجه إليك لو لومها هل أنت محاسب أمام ربك العزيز هل, أنت محاسب أمام ربك العزيز عنها Kalau seandainya kalian, wahai para suami, perintahkan kepada istri-istri kalian untuk mereka taat kepada Allah. Kalau seandainya kalian, wahai para suami, mencegah istri-istri kalian untuk tidak bermaksiat kepada Allah. بل لو لم يوجه إليك لومها هل أنت محاسب أمام ربك العزيز عنها Kalau kalian tidak melakukan ini semua, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar kepada istri-istri kalian, sesungguhnya kalian akan dihisab di hadapan Allah Al-Azizu tentang perkara istri-istri kalian. Wa an a'maliha allati kharajat 'anil jadah wa lam wa lam tansahuha dan kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diamalkan oleh istri-istri kalian. Allati kharajat 'anil jadda walam walam tansa'uha. Yaitu istri-istri yang bermaksiat kepada Allah sedangkan kalian tidak pernah tidak pernah menasihati istri kalian. Walam tughayyiru ma waqa'at fihi min munkar Kalian wahai para suami tidak pernah mencegah perbuatan mungkar dari dari kelakuan istri-istri kalian. Walam tuhabilu ta'diluha. Kalian tidak pernah menyeru berusaha untuk memperbaiki mereka istri-istri kalian. Naam, anta maqsurun fi dhalika wa tuhasibu ala dhalika taqsir. Naam, sesungguhnya kalian nantinya akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian kalian atas istri-istri kalian. Wahai para suami, ingat bahwasanya istri kita adalah tanggung jawab kita dan kita diberikan amanat oleh orang tua istri kita. Orang tua istri kita telah melepas tanggung jawab kepada para kepada suaminya yaitu masalah pendidikan dan masalah yang terutama adalah masalah pendidikan, masalah as-sukna tempat tinggal dan masalah yang lainnya semuanya sudah dilimpahkan kepada suaminya, terutama masalah pendidikan. Haknya seorang istri yang harus di, yang harus dipenuhi oleh suami yaitu diantaranya adalah hak pendidikan yaitu terbiatul Islaminya, pendidikan Islam yang benar yaitu apa yang diajarkan oleh Islam ketika seorang istri mereka diperintahkan atau dilarang oleh Allah untuk tidak dengan tabarrujul tabarrujul jahiliyah untuk tidak bersolek berhias sebagaimana berhiasnya orang-orang jahiliyah terdahulu maka cegahlah istri-istri kalian untuk mereka tidak bersolek ria untuk mereka tidak bermaksiat kepada Allah dengan cara mereka bersolek dengan cara mereka berhias di hadapan laki-laki yang bukan suaminya Perintahkan kepada istri-istri kalian untuk menutup auratnya. Perintahkan kepada istri-istri kalian untuk mereka tidak berhias di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Bahwasannya ini merupakan kewajiban tanggung jawab bagi seorang suami untuk memperbaiki keadaan istrinya yang, yang mereka bermaksiat kepada Allah. Ketika istri-istri kalian tidak berhijab, ketika istri-istri kalian tidak mengenakan jilbab, ini merupakan tanggung jawab para suami. Tanggung jawab suami yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jangan kalian mengatakan bahwasanya aku sudah berusaha tapi tidak tidak mau bahwasanya tanggung jawab kita yaitu memperbaiki keadaan istri kita, keadaan dari perkara mungkar untuk kita balik keadaannya menjadi perkara yang ma'ruf yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai para suami yang dimuliakan oleh Allah, Ingat bahwasanya kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga kita. Dan kita sebagai seorang suami. Yaitu memimpin istri kita dan kita memimpin anak-anak kita dan kita akan dimintanya pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Bahwasanya laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita, seorang suami pemimpin bagi para wanita, bagi para istrinya dan pemimpin bagi kehidupan rumah tangganya. Maka ingat bahwasanya di yaumil qiyamah ada yaumil hisab. bahwasanya semua yang ada di bawah kita mereka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhaz zaujul karim أيتها mar'atu hal تعرفين أين tadhhabi أين تذهب ابنتك وهل تدرين من جلساء ابنك لماذا لم تمثل القدوة الحسنة لأولادك من بعدك Wahai para istri, wahai para istri, wahai para ibu rumah tangga, hal ta'rifina aina tadhhabi ibnatuki? Wahai para ibu rumah tangga, wahai para istri, tahukah Anda di mana anak putri kalian pergi? Tahukah anda di mana anak putri kalian pergi? Dengan siapa dia berjalan? Apakah dia berjalan dengan laki-laki yang bukan mahramnya? Apakah dia berjalan keluar rumah tanpa izin dari dari ibunya atau ayahnya? Kemana anak putri kalian berjalan pergi? Kemana mereka ber, berjalan dan dengan siapa dia berjalan? Dan ini merupakan tanggung jawab dari seorang istri atau tanggung jawab dari seorang ibu. Hal ta'rifina aina tadhhabu ibnatuki? Wa hal tadrina min julasai ibnuki? Dan apakah kalian tahu wahai seorang ibu di mana anak laki-laki kalian berada? Dengan siapa dia duduk? Dengan siapa dia bergaul? Apakah dia berjalan bergaul dengan orang-orang yang baik? Apakah dia bergaul berjalan dengan orang-orang yang jelek? Apakah kalian tahu di mana keberadaan anak-anak laki kalian? Limada lam tumathili al-khudwatul hasana li auladika min ba'dika min ba'diki? Limada lam tumathili al-khudwatul hasana li awladiki min ba'diki? Lim, kenapa? Kenapa engkau wahai seorang ibu tidak memberikan contoh contoh yang baik bagi putra-putri kalian karena mereka ini adalah generasi kalian. Ayuhal muslimun. Ayuhal muslimun, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وهي قوم مسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم فرنا برسبدا دلم سبوع حديثا صحيح بليو برسبدا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته bahwasanya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwasanya seorang imam, seorang pemimpin rumah tangga atau seorang amir, dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an Dan seorang laki-laki, seorang suami, dia pemimpin bagi kehidupan rumah tangganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya dalam kehidupan rumah tangganya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang istri dia bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga dari suaminya. Dia bertanggung jawab atas rumah tangga suaminya dan dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya yaitu dari apa yang di dalam rumah tangga tadi. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang pembantu, seorang yang bekerja kepada tuannya, dia bertanggung jawab atas harta dari tuannya tadi dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Qala al-ulama الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه berkata para ulama bahwasanya seorang pemimpin itu dia harus bisa menjaga dan memberikan sisi keamanan dan memberikan sisi keamanan, ketenangan dan memperbaiki keadaan atas apa yang dipimpinnya. Wa ma huwa tahta nadharihi dan apa-apa yang ada di bawah kendalinya. Fafihi anna kulla man kana tahta nadharihi syai'un fahuwa matalibu bil adli fihi. Dan semua yang berada di bawah kendali dari seorang pemimpin tadi hendaklah dia diminta untuk dia berbuat adil di dalamnya, memberikan haknya dengan benar, memperbaiki keadaan, dan janganlah dia menyia-nyiakan atas apa yang dipimpinnya. Ingatlah bahwasanya setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Bahwasanya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Maka bahwasanya seorang imam seorang kepala negara, mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya dan seorang suami, dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang dipimpinnya dari kehidupan rumah tangganya. Kalau seandainya istrinya tidak menegakkan syariat, anak-anaknya bermaksiat, maka seorang suami dia akan memikul tanggung jawab atas yang diber, eh, dia akan memikul tanggung jawab atas perbuatan dari anak istrinya ketika dia bermaksiat kepada Allah. Dan seorang istri, dia bertanggung jawab atas rumah tangga suaminya. Artinya dia harus menjaga harta suaminya. Dia harus memperbaiki keadaan rumah tangganya. Yaitu dengan cara dia mendidik anak-anaknya dengan terbiatul islamiyah. Hadirin kaum muslimin. Pendengar radio syiar tauhid yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah yaitu apa yang, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dari firman Allah Subhanahu wa taala ku anfusakum wa ahlikum nara jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka bahwasanya perkara ini berhubungan erat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'id wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya Selamatkan diri kita, selamatkan istri kita, selamatkan anak anak-anak kita dan selamatkan keluarga kita yang lainnya, kerabat kita dari siksa api neraka. أنت أخي الكريم كيف كيف تعاملت مع مع أهلك على أي شيء ربيت أولادك بأي بأي شيء أسست أخلاقهم anda wahai saudaraku yang mulia, bagaimana Anda memperlakukan keluarga Anda? Apakah Anda memperlakukan keluarga Anda dengan baik? Atas dasar apa Anda memberikan pendidikan kepada anak-anak Anda? Bi ayyi syai'in ussista akhlaquhum? Atas dasar apa Anda wahai saudaraku memberikan dasar-dasar fondasi tentang akhlak yang mulia ini kepada anak-anak kita. Waliman bannaita intima'uhum. Dan atas dasar apa kalian bangun yaitu kecondongan mereka terhadap perkara-perkara yang ada ala ayyu manhajin akumta baituka di atas manhaj apa kalian tegakkan rumah tangga kalian di atas manhaj apa? Kalian tegakkan rumah tangga kalian. Bi ayyi ta'alimi ansha'ta usratik. Atas dasar pendidikan apa kalian tegakkan pendidikan terhadap keluarga kalian? Malladhi badaltahu min at-tawjihat min at-tawjihati fi manzilik. Apa yang menjadikan apa yang bisa kalian rubah untuk memberikan pengarahan-pengarahan untuk rumah tangga kalian. Wama mada taghyiruka fi ahlika wa madza apa yang bisa kalian lakukan wahai saudaraku untuk bisa memberikan perubahan terhadap rumah tangga-rumah tangga kalian dan apalagi apalagi yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki keadaan keluarga kita Innal amra jasimun wa mas'uliyatun amamallahi ta'ala Sesungguhnya perkara ini adalah perkara yang akan menjadikan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. فإذا كان الأمر كذلك من أن من أن الراعي مسؤول عن رعيته وقد جاء أمر الله وقد جاء أمر الله له بقوله يا أيها الذين آمنوا كوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة نعم فإذا كان الأمر كذلك kalau seandainya perkaranya demikian atas dasar apa kalian yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kalian pimpin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan di dalam surat At-Tahrim ayat 6 tadi, "Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah." Allah perintahkan kita, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka, yang mana bahan bakar dari neraka tadi terdiri dari manusia dan bebatuan. فَإِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ مَا يُقِيمُ بِهِ النَّارِ Sesungguhnya wajib atas diri kita atau atas diri-diri kalian untuk kita mengajarkan kepada mereka yaitu apa yang bisa mencegah mereka untuk mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wajib atas diri kita wahai saudaraku kaum muslimin, wahai para orang tua, wahai para ayah, wahai para ibu dan semuanya ajarkan keluarga kita ajarkan kepada keluarga kita semua yaitu perkara-perkara yang dapat mencegah mereka untuk mereka masuk ke dalam neraka. Karena ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman. Allah panggil orang-orang yang beriman. Karena orang-orang beriman adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Yaitu orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Ajarkan kepada keluarga kalian. Ajarkan kepada istri-istri kalian. Ajarkan kepada anak-anak kalian Ajarkan kepada anak-anak kalian dari perkara-perkara yang bisa mencegah mereka untuk masuk badan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. قال زيد بن أسلم رحمه الله تعالى لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قالوا يا رسول الله هذا وقينا أنفسنا فكيف بأهلينا قال تأمرونهم بطاعة الله وتنهوهم عن معاصي عن معاصي Allah. Berkata Zaid ibnu Aslam radhiyallahu anhu ketika turun ayat ini yaitu firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 tadi, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, hada waqaina anfusana?" Ya Rasulullah, ini adalah wasiat bagi diri-diri kita untuk kita terhindar dari siksa api neraka. Fakaifa bi ahlina? Bagaimana kita mewasiatkan kepada keluarga kita? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Ta'murunahum bi ta'atillah wa tanhauhum 'an ma'asillah." Perintahkan kepada keluarga kalian untuk mereka senantiasa taat kepada Allah Dan cegahlah keluarga kalian untuk mereka bermaksiat kepada Allah. Inilah arti dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ta'murunahum bi ta'atillah ta'murunahum bi ta'atillah wa بطاعة wa وتنهوهم an ma'asi an ma'asillah Perintahkan kepada mereka untuk mereka taat kepada Allah dan cegahlah mereka untuk mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. فهذه أمانة أنت مسؤول عنها فهذه أمانة أنت مسؤول عنها Sesungguhnya ini amanat. Amanat yang Allah Allah limpahkan, Allah bebankan kepada diri-diri kalian wahai para pemimpin-pemimpin rumah tangga. فإن الله تعالى يقول فإن الله تعالى يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفكنا منها وحملها, وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-72. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abaina an yahmilnaha. Kata Allah, ketika kami paparkan amanat, ketika kami tawarkan amanat kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, semuanya mereka makhluk-makhluk Allah, mereka enggan untuk mengemban apa yang disebut dengan amanat. Kemudian perkara amanat ini Allah tawarkan kepada manusia lalu manusia menerimanya. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah sesungguhnya manusia itu adalah yaitu orang-orang yang zalim dan mereka adalah orang-orang yang dungu. Bahwasanya perkara amanat adalah perkara yang sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amanat itu adalah tanggung jawab kita amanat atas apa yang kita pimpin. Kalau kita sebagai seorang pemimpin dari rumah tangga, maka kita mendapatkan amanat untuk kita mem, yaitu memperbaiki keadaan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Kalian mengambil istri-istri kalian bi amanatillah. Bahwasanya kalian mengambil istri kalian itu dengan amanat Allah Subhanahu wa taala. Dihalalkan yaitu dari kemaluan-kemaluan itu dengan satu kalimat dan Allah bebankan kepada kalian yaitu sebuah amanat yaitu amanat untuk memperbaiki keadaan dari istri dan anak-anak kita bahwasanya seorang yang yang yang yang seorang yang yaitu mengarungi biduk rumah tangga bukan mereka sekedar untuk menyalurkan syahwatnya saja tapi mereka mendapatkan amanat dari Allah Subhanahu wa taala amanat untuk memperbaiki keadaan istrinya amanat untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya amanat untuk memperbaiki anak-anaknya untuk mereka senantiasa bertakwa kepada Allah untuk mereka menjalankan ketaatan Allah dan mencegah mereka yaitu istri dan anak-anak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. وستحاسب على فعلك وتقصيرك في تربيتهم وتعريفهم بما بما يوصلهم إلى الجنة ويقيهم من النار dari perkara amanat ini kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Satuhasibu ala fi'lika wa taqsirika fi tarbiyatihim. Allah akan memintai pertanggungjawaban kalian. Allah akan hisab, Allah akan hitung dari apa yang kalian lakukan, dari kekurangan yang kalian lakukan kalian lakukan dari mendidik anak istri kalian. Ala fi'lika ala fi'lika wa taqsirika fi tarbiyatihim. وتعريفهم ما يوصلهم إلى الجنة. Allah akan hisab. Allah akan mintai pertanggungjawaban atas kelakuan kalian karena kalian tidak pernah mendirikan karena kalian tidak pernah memberikan pendidikan kepada anak istri kalian. Kalian tidak pernah menyuruh kepada anak istri kalian kepada sebuah jalan yaitu jalan yang memudahkan anak istri kalian untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala kalian, tidak pernah mencegah anak istri kalian untuk selamat dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa tabda bi nafsika awwalan, fa in lam taf'al fa'lam annaka nafsak. Awali dengan diri kalian terlebih dahulu, perbaiki keadaan kalian terlebih dahulu. Awali dengan diri kalian terlebih dahulu. Wahai para aba, wahai para orang tua, wahai para suami, wahai para bapak. Awali dari diri-diri kalian. Perbaiki keadaan kalian. Jangan kalian perintahkan kepada anak istri kalian untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Akan tetapi justru kalian seorang ayah, seorang pimpinan rumah tangga justru bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian berkhianat atas amanat Allah Subhanahu wa taala. Awali dari diri kalian. Fa lam taf'al fa'lam annaka khantal amanah. Kalau kalian tidak awali dengan tidak tidak mengerjakan, memperbaiki diri kalian, sesungguhnya wahai kalian para aba, wahai para orang tua, wahai para bapak, kalian telah mengkhianati amanat yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada kalian untuk memperbaiki istri dan anak-anak kalian. Wa dhalamta nafsak. Kalian mendolimi diri kalian sendiri wahai para ayah dan para suami. Awali dari diri-diri kalian wahai para aba. Wahai para ayah, awali dari diri, dari diri-diri kalian, perbaiki diri kalian. Yaitu berikan contoh kepada putra-putri kalian dan istri-istri kalian dengan terbiatul Islamiyah yang benar. Berikan contoh bahwasanya seorang pemimpin itu harus dia dari perkataan dan perbuatannya itu harus benar. Berikan contoh kepada putra-putra kalian. Tunjukkan bahwasanya salat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib. Tunjukkan kepada putra-putra kalian. Ajak putra-putra kalian untuk dia salat di masjid. Perintahkan kepada mereka untuk menegakkan salat lima waktu di masjid. Jangan kalian perintahkan kepada putra-putra kalian untuk salat di masjid tapi seorang ayah justru sholat di rumah, bahkan sebagian mereka tidak sholat. Atau kalian memerintahkan kepada, yaitu seorang ibu memerintahkan kepada uh, anak putrinya untuk memakai jilbab, untuk mengenakan jilbab dan busana muslimah. Tapi justru ibu-ibunya tidak mengenakan jilbab dan busana muslimah. bahwasanya ini semua akan dihisab, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan para aimatus salaf dahulu mengajarkan kepada anak-anaknya yaitu untuk mereka mempelajari adab terlebih dahulu terlebih dahulu disebutkan sebuah riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mubarak dari Sufyan Al-Thawri dan dari Imam Ahmad ibn Hanbal dan yang lainnya mereka sebagian dari mereka mengatakan kanu la yakhruju kanu la yakhrujuna abna'ahum hatta yata'addabu 20 sana. dahulu para imatus salaf tidak gampang mengeluarkan anak-anak mereka keluar dari rumah sampai mereka mengajarkan adab kepada anak-anak mereka selama 20 tahun lamanya. Berikan tarbiyatul islamiyah yang benar kepada putra-putri kita dalam rumah tangga kita. Jangan kita menyerahkan pendidikan putra-putri kita kepada orang-orang di luar rumah tangga kita. Awali dengan tarbiyah-tarbiyah yang benar. Awali dari diri-diri kita wahai para aba wal ummahat. Awali dari diri-diri kita wahai ayah dan para para para istri untuk kita perbaiki keadaan diri-diri kita terlebih dahulu yaitu dengan kita memberikan contoh tarbiyatul islamiyah yang benar sebagaimana seorang salaf pernah dia salat di hadapan anaknya yaitu salat sunnah dia salat di hadapan anaknya dengan salat yang bagus dan benar bacaannya diperindah dan gerak-geriknya diperbagus kemudian sang ayah kemudian sang ayah mengatakan kepada putranya لأزين لأزين صلاتي هذا لأجلك أي بني لأزين صلاتي هذا لأجلك sesungguhnya tidaklah aku perbagus salatku ini kecuali untukmu wahai anakku tunjukkan yaitu kepada putri putra-putri putra-putri kita dengan tarbiyatul islamiyah yang benar berikan contoh yang benar dari tutur kata kita berikan contoh yang benar dari cara berpakaian kita wahai para aba wal ummahat wahai para ibu dan wahai para para suami para ayah Berikan contoh dari sisi berpakaian yang benar kepada putra-putri kita. Sesungguhnya kita nanti akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat oleh anak istri kita di hadapan Allah ketika mereka tidak mengenakan jilbab dari istri dan putra put dari putri kita. Allah Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Jangan salahkan mereka anak istri kita nanti akan mengadu di hadapan Allah di yaumil qiyamah. Ya Allah, sesungguhnya suamiku, sesungguhnya ayahku tidak pernah memberi, memberikan pendidikan terbiatul islamiyah yang benar kepadaku. Dan jangan salahkan kalau seandainya nanti Allah akan Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan azab kepada para ayah. Karena mereka tidak pernah memberikan pendidikan kepada istri dan anak-anaknya dengan benar. Ingatlah, acamkan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi. dari surat At-Tahrim ayat 6 yang tadi yaitu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wahai orang-orang beriman jagalah diri kalian selamatkan diri kalian dari siksa Allah Subhanahu wa taala dan keluarga kalian dari siksa Allah Subhanahu wa taala qu anfusakum wa ahlikum nara selamatkan diri diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka inilah yaitu apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memberikan terbiatul islamiyah kepada istri dan anak-anak kita Perintahkan istri dan anak-anak kita untuk mereka taat kepada Allah. Cegah mereka untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Serulah mereka ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ajarkan mereka, yaitu pendidikan akidah yang benar. Ajarkan kepada anak-anak kita dan istri-istri kita tentang pendidikan tauhid yang benar. Ajarkan kepada mereka tentang permasalahan akidah yang benar. Dari akidah islamiyah sahihah, yaitu akidah ahli sunnati wal jama'ah. Jangan kita menyesatkan anak istri kita dari jalannya dari jalannya Allah Subhanahu wa taala karena ini semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah dan kita termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan amanat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai yaitu pemimpin di dalam kehidupan rumah tangga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mencintai ilmu dan dan para pembawa, pembawa ilmu dari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan untuk kita senantiasa belajar, untuk senantiasa kita bertakwa, menegakkan tauhid, mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mudahkan amalan kita untuk senantiasa kita taat kepada Allah dan menghindarkan diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Wallahu taala alam bisawab. Semoga apa yang kita kaji pada pertemuan malam ini bermanfaat khususnya kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin para pecinta radio Syiar Tauhid dimanapun uh, Anda semua berada. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita. Wallahu ta'ala bisawab.